sekarang. Sampai pada syarahnya, penjelasannya, yaitu ucapan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, Adapun jannah sawabun li awliyaihi. Adapun surga Allah ciptakan untuk wali-walinya. Hamba-hambanya yang dicintainya. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Kata Allah dalam surat Al-Kahfi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka jannatul firdausi nuzula, tempat tinggal mereka adalah dalam surga firdaus khalidina fiha mereka kekal di dalamnya la yabghuna anha hiwala mereka enggak akan mencari yang lain selain itu juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما إلى آخر الآية kata Allah sesungguhnya bagi muttaqin ada mafaza ada kemenangan ada keberhasilan ada balasan yang sangat mulia hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun yang indah dan a'naba dan buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraba dan juga gadis-gadis belia yang disebutkan kawaib artinya mata kaki yang baru tumbuh atau yang baru muncul. Wa ka'san dihaqa dan juga gelas-gelas yang penuh dengan minuman la yasma'una fiha lagwan wala kidaba. Mereka di sana tidak mendengarkan kalimat lagwun dan tidak pula mendengarkan kalimat dusta. Jazaan min rabbika. Ini pahala balasan dari Rabbmu. Ata'an hisaba. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga. Ila akhiril ayat. Ikhwan Ibn Azam, semua ayat-ayat itu menghabarkan tentang jannah bagi mukminin sadiqin alladzina ya'maluna salihat yaitu mereka-mereka yang beramal dengan amalan saleh maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayat tadi tentang orang muttaqin wal amilin lis bil jannah Allah menjanjikan bagi orang beriman dan beramal saleh dengan surga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha السماوات والأرض wal للمتقين u'iddat lil في Kata Allah dalam surat Imran ayat 133, وسارعوا dan bersegeralah kalian إلى مغفرة kepada ampunan Allah من ربكم dari رب kalian wa jannah dan kepada surga arduha السماوات wal yang luasnya seluas langit dan bumi ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera ke dalam surga. Berlomba-lomba mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah dan berlomba-lomba mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kewajiban kita kaum muslimin terhadap surga ada dua. Pertama mengimani keberadaannya, mengimani wujudnya bahwa benar-benar sudah diciptakan oleh Allah dan dipersiapkan untuk orang yang takwa. Dan yang kedua, kewajiban untuk berharap dan kewajiban untuk bersegera, berlomba-lomba mendapatkan jannah. Sehingga mereka yang mengingkari surga, maka mereka kafir mengingkari ayat-ayat Allah yang bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian puluh ayat berbicara tentang surga. Demikian pula orang yang mengingkari sudah diciptakan sekarang. Mereka menyatakan ada, tapi nanti diciptakannya bukan sekarang. Ini ahlul bid'ah, ahlul ahwa, yang mereka menolak sekian banyak hadis yang menunjukkan bahwa surga sudah diciptakan sekarang. Yang ketiga, ada orang yang beriman keberadaannya, beriman juga sudah diciptakan, masya Allah. Tetapi kata mereka, saya tidak pingin surga. Ini juga kesesatan. Ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Orang ekstrim yang sok ikhlas. Saya tidak berkata mereka mukhlisin, tapi saya menyatakan mereka sok ikhlas. Bukan orang ikhlas. Saya ikhlas beribadah kepada Allah. Bukan karena pengen surga. Ini bukan ikhlas. Tapi sok ikhlas. Mengapa? Karena yang paling ikhlas adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berharap jannah. Dan selalu menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami ingin kesenangan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kami ingin sa'adat dunia wa sa'adat akhirah. Dan sekian banyak Rasulullah SAW berdoa meminta jannah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah dua perkara dalam masalah surga hendaklah mengimani keberadaannya dan bahwasannya dia sudah diciptakan dan kedua wajib kita untuk mengharapkan surga karena Allah suruh wasari'u dalam ayat ini tadi dan bersegeralah kata Allah bahkan di dalam ayat lain Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalik dan untuk masalah itu hendaklah mereka bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah. Sedangkan sebaliknya neraka. Wan naru iqabun li ahli ma'siyati. Adapun neraka adalah balasan bagi ahli maksiat. Ahli maksiat tentunya di dalamnya adalah orang-orang kafir termasuk di dalamnya. Allah persiapkan bagi mereka mereka para pendosa dan tentunya para pendosa yang paling besar adalah orang-orang kafir. Wa qala ta'ala Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara" وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang yang beriman qu anfusakum jagalah diri-diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di sana ada malaikat-malaikat yang bengis, yang keras, kejam. La ya'sunallah. Mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Enggak bisa diajak curang, enggak bisa disogok, enggak bisa di Nggak bisa. Selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman tentang mereka-mereka yang menentang Quran atau mendustakan Al-Quran. Liman yukadzibu bil Quran. Allah katakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran ini yang kami turunkan, atas hambaku fa'tu silahkan datangkan bisurah satu surat saja yang seperti ini wad'u syuhada'akum silahkan panggil semua sekutu-sekutu kalian selain Allah in kuntum sahdiqin. kalau kalian memang benar-benar jujur fa'in lam taf'alu kalau kalian tidak melakukannya walan taf'alu dan kalian memang gak akan bisa melakukannya Fattakun nar maka takutlah pada api neraka. Fattakun nar, takutlah pada api neraka allati waquduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Kewajiban kita tentang berita yang Allah beritakan tentang neraka juga dua. Pertama mengimani keberadaan neraka dan sudah diciptakan sekarang. Dipersiapkan untuk orang-orang yang pendosa dan orang-orang kafir. Dan kemudian yang kedua, hendaklah kita takut. Fattaqun nar. Kalimat fattaqu dari kalang, dari kata ittaqu. Kalimat perintah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah. Maka kembali kepada mereka-mereka tadi golongan sufi yang sok ikhlas mereka sesungguhnya menyelisihi perintah Allah ini. Allah katakan takutlah. Mereka berkata aku beribadah bukan karena takut neraka. Aku beribadah bukan karena pengen surga. Aku beribadah karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan padaku apakah engkau pengen surga? Aku katakan tidak, aku tidak pengen surga. Kalau dikatakan apakah kamu takut neraka? Saya tidak takut neraka. Saya ingin engkau ridho ya Allah. Kalau aku ditanya mau masuk surga atau masuk neraka? Kata mereka, Aku akan jawab, Ya Rob, aku mau apa yang kau ridhoi. Kalau kau ridhoi neraka, nggak apa-apa neraka. Astagfirullah, ini apa? Ini aliran apa yang seperti ini? Allah perintahkan untuk pengin surga dan Allah perintahkan untuk takut neraka. Surga Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah ke dalam jannah. Warju rahmat rabbik. Harapkanlah rahmat dari Rabbmu Wa fi mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka bersaing, berlomba-lomba. Dan neraka Allah katakan fattaqun nar, fattaqun nar. Dan Nabi berdiri di mimbar menyatakan ittaqun nar, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian neraka, takutlah kalian neraka, hindari neraka walaupun dengan sebelah korma. Disuruh maka kesombongan bukan keikhlasan. Kalau ada yang berkata aku tidak ingin surga dan tidak takut neraka, itu al-kibr, kesombongan dan kesesatan, bukan keikhlasan. Allah juga berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min al-anhar." Beritakan berita gembira bagi mereka mereka yang beriman dan beramal saleh anna lahum jannat bahwa mereka akan mendapatkan jannat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kullama ruziquhu minha min thamaratin rizqan qalu dan setiap mereka diberi rezeki mereka berkata hadzal ladzi ruziqna min qabl ini yang kita pernah diberi rezeki yang seperti ini wa utubihi mutasyabiha dan mereka diberi sesuatu yang mirip tetapi jauh lebih nikmat sehingga kamu melihat dalam Al-Qur'an disebut apel disebut anggur disebut rumman tetapi barakallahu fikum berbeda apel yang di dalam jannah dengan apel yang di dunia walaupun namanya atau bentuknya mungkin mutasyabiha tetapi sekali makan dikatakan kenikmatannya terasa akan sekian lama Ikhwani bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Mereka di sana mendapatkan pasangan-pasangan yang suci dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang selalu dalam keadaan perawan, yang selalu dalam keadaan suci dan sempurna dan memuliakan suami-suami mereka Ikhwan ibn a'azakumullah. Kecemburuan di dalam surga dicabut. Tidak ada rasa kecemburuan antar mereka. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sana mereka akan mendapatkan dan bertemu dengan keluarganya dan juga mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bidadari-bidadari yang dikatakan azwajum mutahharah dan mendapatkan pelayan-pelayan laki-laki yang sangat ganteng yang dikatakan dengan wildanun mukhalladun idza ra'aitahum kalau kau lihat mereka seperti kau melihat mutiara-mutiara yang bertebaran ikhwan ibn ini jannah buat ahli ta'atihi untuk kaum mukminin alladzina ya'maluna salihat. Orang mukmin yang beramal saleh. Adapun neraka untuk ahli maksiat. Wa ahlu maksiati yadkhul fiha dukhulan awwaliyan al-kuffar. Adapun ahli maksiat yang dimaksud oleh Imam Razi adalah termasuk di dalamnya orang kafir. Yadkhul fiha dukhulan awwaliyan tentunya termasuk dalam ahli maksiat adalah orang kafir yang pertama kali. Kalau ahli maksiat itu disusun, yang paling tinggi maksiatnya adalah orang kafir. Wa ahlul ma'asi ahlul kabair. Dan pendosa-pendosa yang melakukan dosa-dosa besar terancam dengan ancaman dosa, dengan ancaman adab neraka maka dijuluki atau disebutkan oleh ahlu sunnah dengan istilah tahtal masyiah. Tahta masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Man sya'a afa anhu. Siapa yang Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Wa man sya'a azabahu. Siapa yang Allah kehendaki, Allah adab dia. Fayasduq alaihi al-wa'id finnar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan, membuktikan ancamannya dengan neraka. Barang siapa yang bermaksiat, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya adalah neraka jahannam. Ini ancaman-ancaman Allah. Tetapi ingat, ancaman berbeda dengan janji. Kalau janji Allah pasti, pasti, pasti ditepati. Kalau ancaman Allah, terserah Allah. Kalau Allah ingin mengadab dia sesuai dengan ancamannya, Allah sudah mengancam dan Allah laksanakan ancamannya. Tetapi kalau Allah maafkan dia, Allah tidak laksanakan ancamannya, itu bukan ingkar janji. Tetapi itu adalah afun, maaf dari Allah. Maghfiratun, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha menepati janji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat afuwun ghafur, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maha pengampun lagi Maha pemaaf, maafkan. Sehingga kalau janji-janji Allah dengan jannah, janji Allah dengan balasan yang baik, janji Allah dengan sekian kenikmatan, maka pas pasti ditepati. Allah la yukhlifullahu wa'dah. Allah nggak akan menyelisihi janjinya. Tetapi kalau ancaman insya'a kalau Allah sukai, Allah terapkan ancamannya. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Mengingkari janji sifat jelek. Tapi kalau menyelisihi ancaman, sifat baik. Nanti kalau engkau begini-begini akan aku azab. Kemudian ketika orang itu berbuat, tapi Allah melihat sisi baiknya, amalan solehnya, Allah katakan aku maafkan. Kau tidak menepati ancamannya, itu sifat baik. Dan tersesat kaum Mu'tazilah. Karena mereka menyamakan janji dengan ancaman. Sehingga mereka berkata orang yang pendosa wajib diadab dalam neraka, kekal di dalamnya. Akhirnya kata mereka, orang yang pendosa masuk neraka selama-lamanya. Loh, terus berarti kafir? Oh enggak, bukan kafir. Berarti mumin? Juga bukan. Itu kata Mu'tazilah. Karena mereka tidak bisa membedakan antara al-wa'ad wal-wa'id. Wa'ad adalah janji, wa'id adalah ancaman. Qala hatta qala huna illa man rahim Allah azza wa jal. Makanya Imam Razi, Abu Zur'ah Razi dan Abu Hatim Razi, Imam Razian menyatakan di akhir kalimatnya illa man rahim Allah kecuali yang dirahmati. Berarti ketika bicara jannah dikatakan untuk ahli taatihi titik. Tetapi ketika bicara neraka untuk ahli maksiati illa man rahima ada kekecualian. Untuk ahli maksiat kecuali yang dirahmati apa maknanya? Ahli maksiat yang dimaafkan oleh Allah. Ahli maksiat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun kemaksiatan-kemaksiatan di bawah kehendak Allah tahta المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم آمين وأن يعيذنا وإياكم من نار الجحيم semoga kita dijauhkan dari api neraka jahim amin yang berikutnya dari akidah ahli sunnah wal jamaah adalah as-sirat was haqqun dan sirat juga hak أبا معنى الصراط الصراط قال تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Kata الله dalam surat مريم Perhatikan kalimatnya. Wa in minkum illa wariduha. tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Jadi neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiya. Itu dari sisi Rabbmu sebagai keputusan yang harus dilaksanakan. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang zalim di dalamnya. Ikhwan fillah, lihat kalau bohir ayat ini maknanya seluruh manusia masuk neraka dulu, kemudian diambil yang muttaqin. Karena kalimatnya wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Ini keputusan Allah yang pasti dilaksanakan. Tsumma nunajjil ladzina kemudian kami selamatkan alladzina taqau, kami selamatkan orang yang takwa. Wa fiha jithiya, dan kami biarkan orang zalim di dalamnya. Dimasukkan, kemudian diambil. Ternyata tafsirnya tidak demikian. Ketika terjadi perselisihan antara dua sahabat, salah satunya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, apakah ini ayat maknanya kita akan masuk semua dalam neraka? Setelah debat-debat-debat atau bukan debat lah lebih bagusnya, diskusi. Kemudian salah seorang mereka berkata, kami tidak bicara engkau dan saya. Iya, kami juga tidak berbicara tentang kamu dan saya. Kita berbicara bagaimana para nabi. Artinya para sahabat sendiri merasa kalau kami masuk neraka wajar. Kita masih banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi bagaimana dengan para nabi? Masuk masuk neraka dulu? Kemudian diselamatkan? Gak mungkin dong. Ternyata Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa masuk tadi warid, wurud, itu bukan masuk dalam neraka. Tetapi melewati neraka. Inilah dalil tentang surat yang dipancangkan di atas neraka dan semua manusia pasti akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Ikhwanifidina apa hikmahnya? Walaupun orang soleh pernah lewat di atas neraka. Melihat neraka. Agar mengetahui betapa nikmatnya surga. Agar mengetahui betapa nikmatnya keselamatan. Hanya saja Orang-orang soleh akan lewat di atas surat dalam keadaan cepat kilat. Hanya sekejap mata sudah ada di sana. Sudah menyeberanginya. Di antara mereka ada yang secepat kuda. Kuda yang paling cepat. Di antara mereka ada yang seperti orang berlari. Bahkan ada yang seperti orang berjalan tertatih-tatih. Bahkan di antara mereka ada yang merangkak. Bahkan ada di antara mereka yang disambar oleh kalalim. Kalau itu seperti cangklong begitu, tetapi dari api neraka, tersambar dengan api neraka. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya mereka berjalan sesuai dengan kadar imannya. Adapun mereka-mereka yang paling pertama, yang cepat di atasnya, adalah mereka-mereka para salihin yang dikatakan wujuhuhum kal qamari lailatal badri wajah-wajah mereka seperti bulan purnama di malam purnama. Fahadil ayat as-salat wal 'ubur 'ala nar Ayat ini berbicara tentang sirat dan tentang ubur melewati 'ala nar melewati neraka. Sebab kalau masuk tidak mungkin. Para rasul, para anbiya, salihin gak mungkin masuk neraka. Maka makna ayat ini jelas ada sesuai dengan hadis yang sahih tentang as-sirat yang akan dipancangkan di atas api neraka. وورودها في حق الكفار أنهم يدخلونها ويخلدون فيها Adapun masuk atau dikatakan wurud bagi orang kafir benar-benar masuk karena mereka tidak bisa melewatinya mereka akan disambar dengan kalalib dan kemudian mereka tersungkur dalamnya selama-lamanya wal mu'minun lahumus surat orang-orang beriman akan dipancangkan pada mereka sirat wa huwa jisrun ala jahannam fayamurruna alaihi orang-orang kafir tadi masuk dalam neraka sekaligus digiring dalam neraka tapi orang-orang yang mukmin akan disuruh untuk memasuki as atau menjalani di atas jembatan ala jahannam di atas neraka jahannam fayumirruna alaihi ala qadri imanihim wa amalihim mereka akan melewatinya sesuai dengan iman mereka dan sesuai dengan amalan mereka faminhum man yamur kal barqi di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat al barq kilat wa minhum man yamurru karih di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin wa minhum man yamurru Ka'ajawidil khayli warrukab. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti ajawidil khayl. Kuda-kuda yang cepat. Kuda-kuda yang gagah. Warrikab dan kendaraan-kendaraan. Wa minuhum man yahbu habwan. Di antara mereka ada yang merangkak. Yahbu habwan merangkak. Berjalan di atas kaki dan tangannya. Wa ala janbayis surat kalalin. Di antara kanan dan kiri jalan tadi ada kalali cangklong-cangklong dari api neraka. Yang untuk mengambil kayak ngambil sampah ada tiga anu, apa namanya bahasa Indonesia aja, ya mudah-mudahan tepat cangklong Ya ada kaitan-kaitan. Tahtiful usata bi akmalihim akan menyambar dan mengait para usat, ahli-ahli maksiat di dalamnya. Dan juga orang-orang kafir yang yadkhuluna Jahannam, duna an yamurru 'ala sirat. Adapun orang-orang kafir akan masuk ke neraka tanpa melewati sirat langsung. Disebutkan orang-orang kafir akan digirim ke dalam neraka ila jahannam zumara. Ya. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Adapun orang kafir digiring ke dalam neraka jahannam. Tapi orang beriman melewati neraka untuk masuk dalam jannah. Di atas as-sirat. Was-siratu warada fil hadis. Sedangkan sirat disebutkan dalam hadis. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri dan juga dari sahabat-sahabat yang lainnya, bukan dari satu sahabat, dari beberapa sahabat. Wa aksarul ahadith fi sahihain. Dan kebanyakan hadis-hadisnya di dalam dua kitab sahih. Bukhari dan Muslim. Artinya hadis-hadis yang sahih. Tatahaddas anis sirat wa an mururil mu'minina alaih. Berbicara tentang sirat dan berbicara tentang lewatnya kaum mukminin. Waktilafuhum fil murur alaihi fi sur'ati wal but'i. Dibicarakan dalam hadis-hadis tersebut lewatnya manusia di atas sirat dari sisi surahnya, kecepatannya atau al-butu kelambatannya. Nasallallahu taala an yaj'alana wa iyyakum minan najin. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan kalian termasuk yang selamat berjalan di atas shirath. Hadza yu'ta yu'ti al mu'minin inda mururihim 'anis shirath. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada orang-orang mukmin nanti ketika melewati surat Allah berikan cahaya Masing-masing cahaya sesuai dengan kadar imannya. Ala qadri imanihim wa amalihim. Yastamirru hadan nur. Dan cahaya itu terus menerus ada mengiringinya. Maka orang-orang beriman tenang dengan cahaya. Yang imannya lemah, cahayanya redup. Sampai yang paling sedikit hanya di ujung kakinya. Dia melihat cahaya, kemudian dia berjalan tertatih-tatih perlahan-lahan. Bahkan ada yang punya cahaya sangat kecil dan kadang padam. Kadang nyala. Kadang padam, kadang nyala. Yang memiliki penyakit nifak. Maka orang-orang munafik akan berkata, Unduruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami, kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Ini bukan orang beriman. Mereka berkata, unduruna. Unduru bermakna, tunggu. Tunggulah kami. tabis min nurikum. Kami ingin mendapatkan cahaya kalian. Ini munafik. Wa amal munafiqun. Fahum yadkhuluna sirat wa ma'hum nurun hatta idza tawassatu sirat atfa Allah. Dia tadinya punya cahaya, tapi ketika di tengah sirat padam cahayanya. Atfa Allahu nural munafiqin. Allah padamkan cahaya para munafiqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Hadid, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها kata Allah hari di mana kau lihat orang-orang beriman berupaya berjalan dengan cahaya. Baina aidihim di depan mereka, Wabi aimanihim dan di kanan mereka ada cahaya terang benderang. Bushrakumul yaum gembiralah kalian hari ini kata Allah. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dari huwal fauzul azim. Inilah kemenangan yang besar. Kemudian ayat berikutnya ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم yaitu hari ketika para munafikin wal munafiqat munafikin laki-laki munafikin perempuan mereka berkata pada orang yang beriman unduruna tunggu kami naktabis min nurikum kami akan memanfaatkan nur kalian cahaya kalian apa kata orang beriman Qila arji'u wara'akum faltabisu nura. Kembalilah kalian, cari cahaya kalian sendiri. Disuruh untuk kembali mencari cahaya mereka. Tadinya punya cahaya kecil, ketika ditanda padam. Kata orang beriman, kembali kalian, cari cahaya kalian. Waduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah. وظاهره من قبله العذاب Kemudian terpisahlah mereka. Orang beriman dengan orang munafikin yang tertinggal. Faduriba bainahum bisur. Maka dipisahkan dengan satu pagar yang batinuhu fihi rahmah, yang dalamnya rahmat, tetapi dahiruhu min qibalihi adab, tetapi di baliknya adalah adab. Jadi di hadapan orang beriman dia nikmat sebagai rahmah, tetapi kepada mereka para munafikin azab. Fahada nur alladhi yu'tahu al-mu'minun huwa an-nur alladhi yu'tahu 'inda 'uburihim as-sirat. Cahaya dalam ayat ini adalah cahaya yang diberikan pada mereka ketika mereka melewat, melewati sirat. Ikhwani fi din azakumullah. Minhum man nawwarahu man nuruhu mithlal jabal di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung jadi sekitar mereka semuanya cahaya kama fi ba'dil ahadi sebagaimana sebutkan dalam beberapa hadis wa minhum man nuruhu mithlan nakhlah di antara mereka ada yang cahayanya seperti uh, eh, tawon atau seperti pohon korma wa minhum menuruhu kamislil rajulil qaim Ada pula yang cahayanya seperti orang yang tegak. Ada yang seperti pohon korma, ada yang seperti orang yang berdiri tegak. Wa minhum manuruhu ala ibhamihi. Di antara mereka ada yang cahayanya di ujung kakinya. Taratan yutfa. Kadang mati, padam. Wa ukhra ala qadri amalihi. Kadang nyala, kadang mati sesuai dengan kadar amalnya. Fana'udzu billahi minat taqsir wal ajz. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari taksir, kelalaian dalam beramal saleh. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita ajiz, lemah, tidak beramal dengan amalan saleh. Wal kasal, kita berlindung dari kemalasan untuk beramal saleh. Alladhi huwa ma'alu ahlihi ma'al asabi syadid. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian karena itu akan menjadikan cahaya kita yaumul qiyamah semakin pudar, semakin pudar, semakin redup, semakin redup. Nauzubillah min dzalik. Allahu taala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.